Dan kemudian kita masuk sekarang pada pembahasan berikutnya yaitu yang berkaitan dengan apa yang Allah takdirkan atau apa yang Allah tentukan pada janin tersebut. Ya ini dalam hadis tadi setelah menceritakan tentang perubahan dan penciptaan janin, diakhiri dengan kalimat kemudian datang malaikat. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis umurnya, amalnya, kemudian ajalnya dan kemudian bahagia atau sengsaranya. Ini diperintahkan malaikat untuk mencatatnya atau untuk menyebutnya atau untuk menentukan atau menetapkan apa yang Allah tetapkan. Maka kata Ibn Rajab rahimahullah, "Wa bi kulli hal fa hadhihi kitabatu allati tuktab lil janin fi batni غير كتابة المقادير السابقة لخلق الخلائق المذكورة وبكل حال yakni bagaimanapun juga catatan yang ditulis untuk janin tadi ketika dia di perut ibunya itu bukan catatan takdir yang sabiqah. Baik. Wabikulli hal bagaimanapun juga catatan yang dicatat untuk janin tadi umurnya, ajalnya, dan keadaannya bahagia atau sengsaranya, itu bukan catatan takdir yang sudah lebih dulu. Yang sudah disebut dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Yaitu pada ayat surat dalam surat Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ma asaba min musibah. Tidaklah menimpa satu musibah di bumi tidak pula pada diri-diri kalian kecuali dalam catatan min qabli an nabra'aha sebelum kami mengadakannya ini catatan catatan qada wal qadar sebelum catatan yang tadi dijanin. kama fi sahih muslim sebagaimana hadis dalam sahih muslim dari Abdullah ibn Amr bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan innallaha qaddara maqadiral khalqi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir-takdir setiap makhluk qabla an yukhlaq oh, qabla an samawati wal ard sebelum menciptakan langit dan bumi bi khamsina alfi sanah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu bahwa Allah menentukan takdir-takdir, ketentuan-ketentuan seluruh makhluk itu sudah dicatat sebelum diciptakannya langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun. Wa fi hadis Ubadah bin Samit dan juga dalam hadis lain, hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Allah pertama menciptakan pena. Kemudian Allah katakan kepada pena tadi, uktub, tulislah. Fajara bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi dan akan berlangsung sampai hari kiamat. Ya, ini dalam riwayat lain dikatakan pena tadi menjawab, "Ma aktub, apa yang aku tulis ya Rabb? Maka Allah katakan, uktub, kullama huwa kain atau uktub ma huwa kainun ilal abad. Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka ikhwan ibn na'azakumullah berarti sebelum catatan yang diperintahkan kepada malaikat tadi untuk mencatatnya terhadap janin itu sudah tertulis di Lauhil Mahfud sebelum penciptaan langit dan bumi 50 ribu tahun. Wa qad sabaqa ma An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan telah disebutkan pula apa yang diriwayatkan tentang hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa malaikat idza sa'ala an halin nutfah bahwa malaikat ketika bertanya tentang bagaimana keadaan nutfah ini mau diciptakan laki-laki atau perempuan mau ditentukan begini atau begitu dikatakan umira an ila ilal kitab sabiq. Di dalam salah satu riwayatnya, bahwa ketika malaikat bertanya kepada Allah, bagaimana janin ini? Allah perintahkan malaikat tadi untuk melihat catatan Lauhul Mahfuz, catatan yang sudah lebih dulu. Wa yuqalu lahu dan dikatakan kepadanya, "Innaka tajidu fihi qissata hadhihi nutfah." Engkau akan dapati wahai malaikat kisah nutfah ini perjalanannya. yang akan dapati di Lauhul Mahfuz. Wa qad takafaratin nusus bi dzikril kitab sabiq dan sudah terlalu banyak ya. Sangat banyak riwayat-riwayat, dalil-dalil yang menceritakan tentang masalah catatan yang lebih dulu atau catatan yang sudah pertama sebelum penciptaan langit dan bumi tentang saada dan syakawah tentang kesengsaraan dan kebahagiaan tentang keimanan dan kekufuran ini riwayatnya sangat banyak. Di antaranya apa yang diriwayatkan dalam dua kitab sahih. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Ma min nafsin manfusatin illa waqad kataballahu makanaha minal jannati awin nar." Tidaklah satu jiwa yang memiliki nafas, yang memiliki ruh kecuali sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di surga atau di neraka. yakni jin dan manusia tentunya. Karena jin dan manusialah yang mukallaf yang berakhir dengan surga atau neraka. Wa illa qad kutibat syaqiyah aw sa'idah atau kalau tidak sudah dicatat baginya kebahagiaannya atau kesengsaraannya. Faqala rajul Kemudian berkata seseorang, "Ya Rasulullah, afala namkut ala kitabina wa nada'ul amal?" Wahai Rasulullah, kalau begitu apakah kita tidak biarkan saja kita dengan catatan itu dan kita tinggalkan amalan yakni usaha untuk apa kita berusaha tidakkah kita diam saja dan kita serahkan saja pada catatan yang sudah terjadi dan tinggalkan amal di sini dalnya difathahkan. Nada'u. Bukan nad'u yang artinya menyuruh. Tapi nada yang artinya meninggalkan. Nada'ul amal. Apakah kita meninggalkan amalan wahai Rasulullah? Qala. Maka Rasulullah menjawab. I'malu. Fakullun muyassar lima khuliqalah. Beramallah. Sesungguhnya masing-masing akan dimudahkan kepada amalan-amalannya Amma ahlu sa'adah fayassiruna li'amali ahli sa'adah. Orang dari golongan yang akan berbahagia. Maka akan dimudahkan dia untuk beramal dengan amalan-amalan golongan yang bahagia. Wa amma ahlu syakawah atau golongan yang akan sengsara. Akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan orang-orang yang sengsara atau amalan-amalan golongan orang yang sengsara. Kemudian dibacakan oleh Rasulullah SAW ayat Allah dalam surat Al-Lail. Fa'amma man a'ta taqa. Adapun orang yang a'ta taqa. Orang yang bertakwa, orang yang memberi. Maka dia dikatakan fanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila stagna wa kazzaba bil husna. Adapun yang mendustakan dengan husna maka dia panayasiruhu lil usra akan dimudahkan kepada kesengsaraan atau kesulitan. Ayat ini sebagai dalil. Rasulullah SAW menyatakan bahwa masing-masing akan dimudahkan pada amalannya. Sebagaimana orang yang bertakwa, orang yang bersadaqah, orang yang beriman kepada hari akhir, fasanu yassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan kepada suatu yang yusr, yang mudah, yang baik-baik. Adapun orang-orang yang kezaba, yang mendustakan al-husna, maka mereka akan dimudahkan kepada jalan usra, jalan kesulitan, jalan kesengsaraan. Fa al hadzal hadis anna sa'ada wa syaqawa qad sabaqa al-kitabu bihima. Maka dalam hadis ini didapati kebahagiaan dan kesengsaraan sudah tercatat sebelumnya Berarti sebelum janin itu ada di perut ibunya, bahkan sebelum ibunya dilahirkan, bahkan sebelum ada manusia di dunia, bahkan sebelum ada langit dan bumi. 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi sudah ditentukan. Akan ada orang namanya Fulan, akan lahir pada tahun sekian, dan akan begini keadaannya, sengsaranya, bahagianya, akan dicatat dan sudah dicatat seluruhnya sebelum diciptakannya langit dan bumi 50 ribu tahun. Wa anna dzalika muqaddarun bihasbil a'mal. Yang demikian sudah ditakdirkan sesuai dengan amalan-amalannya. Wa anna kullun wa anna kullan muyassar lima khuliqalah dan masing-masingnya akan dimudahkan kepada apa yang dia sudah diciptakan untuknya. Kalau diciptakan untuk neraka, maka dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli nar. Dan kalau diciptakan sebagai penduduk surga, maka dia akan dimudahkan pada amalan-amalan penduduk surga, amalan-amalan saleh. Akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan-amalan yang akan menyebabkan kesengsaraannya atau kebahagiaannya. Wa fi sahih, wa fi sahihain dan juga dalam dua kitab sahih dari hadis Imran ibn Husain Qala qala rajulun berkata seseorang wahai Rasulullah ayu'rafu ahlul jannah min ahli nar wahai Rasulullah apakah sudah dikenali sudah diketahui mana penduduk surga dan mana penduduk neraka Rasulullah menjawab na'am iya sudah diketahui penduduk surga dan penduduk neraka Qala falima ya'malul amilun kalau begitu untuk apa beramal orang-orang yang beramal ini? Kalau sudah diketahui mana ahli jannah, mana ahli nar, mana penduduk surga, mana penduduk neraka. Maka Nabi menjawab, Kullun ya'malu lima khuliqalah, au lima yuyassarlah. Masing-masingnya akan beramal dengan apa yang dia sudah ditentukan oleh Allah SWT. wa taala. Lima khuliqalahu, yang dia sudah diciptakan untuknya. Kalau diciptakan untuk neraka tentunya akan beramal dengan amalan ahli nar. Kalau diciptakan untuk surga maka dia akan beramal dengan amalan ahli jannah. Au atau dia akan beramal dengan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ruwiya hadzal ma'da 'an nabi sallallahu min wujuhin katsirah. Hadis-hadis yang semakna dengan ini telah diriwayatkan dari banyak jalan dan dari banyak sisi. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang sedang kita bahas. Fihi anna sa'ada wa syaqa bihasbi khawatimil a'mal. Sedangkan hadis yang sedang kita bahas yakni hadis Ibnu Mas'ud yang menyatakan tentang penciptaan manusia di perut ibunya sampai pada akhir hadisnya dikatakan bahwa sesungguhnya seseorang ada yang beramal dengan amalan ahli surga sampai ketika sejengkal lagi masuk surga, dia beramal dengan amalan ahli nar, kemudian masuk neraka. Sebaliknya ada orang yang beramal beramal dengan amalan ahli neraka. Sampai ketika sejengkal lagi masuk neraka atau sehasta lagi, tiba-tiba dia berubah beramal dengan amalan ahli surga dan kemudian dia masuk surga. Berarti dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ada dalil bahwa al-a'mal bil khawatim amalan itu yang paling penting adalah akhirnya, khotimahnya. Kalau akhirnya baik, maka dia baik. Kalau akhirnya jelek, maka dia jelek. Akhirnya beramal dengan ahli surga, maka dia ahli surga. Walaupun seumur hidupnya dia beramal dengan amalan ahli nar. Sebaliknya, kalau dia sudah menutup hidupnya dengan amalan ahli nar, maka dia ahli nar. Walaupun seumur hidupnya dia beramal soleh. Berarti al-amal bil khawatim. Amalan-amalan tergantung khatimahnya. Tergantung bagaimana akhirnya. Waqad qil dan dikatakan ruya atau qila ini sigotu tamrid yang menunjukkan tidak rajih. Ada yang mengatakan bahwa ucapan tersebut dalam hadis yakni kalimat fa wallahi la ilaha ghairuh Inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli jannah ila akhir hadis. Itu adalah mudraj min kalam Ibn Mas'ud. Katanya, ya dikatakan bahwa itu adalah istidraj dari ucapan Ibnu Mas'ud. yakni keterangan dari Ibnu Mas'ud menerangkan apa makna qada dan qadar tadi yang ditiupkan kepada janin tadi, maknanya dicatat dia akan bahagia atau sengsara, itu adalah dicatat akan beramal begini dan begitu dan akhirnya yang dinilai Ibnu Mas'ud menerangkan ternyata masuk dalam hadis qila katanya Demikian pula diriwayatkan oleh Salamah ibni Kuhail dari Zaid ibni Wahab dari ibnu Mas'ud min qawlihi. Wa qad ruwiya hadzal ma'na tetapi ala kulli hal makna tadi yang diucapkan kalaupun itu istidraj dari Ibnu Mas'ud sangat banyak hadis-hadis yang menyatakan dari Rasulullah SAW seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Yani apakah itu betul-betul marfu ucapan Rasulullah atau itu ucapan Ibnu Mas'ud sama maknanya. Kenapa sama? Karena ternyata diriwayatkan dalam riwayat lain ucapan Rasulullah SAW semakna dengan itu. Bahkan min wujuhin mutaaddidah dari berbagai macam riwayat. Di antaranya dalam Sahih Bukhari dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menyatakan innamal a'malu bil khawatim sesungguhnya yang namanya amalan adalah tergantung akhirnya al a'mal bil khawatim amalan-amalan itu tergantung terakhirnya bagaimana di dalam sahih Ibnu Hibban dari Aisyah radhiyallahu taala anha Beliau mengatakan dalam suatu salam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya yang namanya amalan-amalan itu adalah khatimahnya. Akhirnya. Wafihi aydan dan juga dalam sahih Ibn Hibban dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu menyatakan aku mendengar Nabi SAW bersabda innamal a'malu khawatimihah. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung khotimahnya, tergantung akhirnya. Kalwi'ai seperti bejana. Faida taba a'lahu taba asfaluhu. Kalau baik apa yang di atasnya, maka baik apa yang di bawahnya. Wa idza khabutha a'lahu dan kalau jelek yang di atasnya, maka jelek pula yang di bawahnya. Bejana yang diisi sesuatu, diisi air. Mana yang terakhir? Yang di bawah atau yang di atas? Yang terakhir yang di atas. Kalau yang di atas terlihat jelek, maka ke bawahnya semua jelek. Kalau yang di atasnya baik, maka bawahnya semuanya baik. Al-a'malu bi khawatim, Yang namanya amalan itu dilihat akhirnya. Dilihat bagaimana khotimahnya. Demikian pula diriwayatkan dalam sahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menyatakan innar rajula la ya'mal az-zaman at-tawil bi'amal ahli jannah thumma yukhtimu lahu atau thumma yukhtamu lahu 'amaluhu bi'amali ahli an-nar sesungguhnya seseorang ada yang beramal dalam masa waktu yang panjang dengan amalan penduduk surga tetapi ditutup di akhirnya amalan-amalannya dengan amalan ahli neraka. Wa anna rajul dan ada seseorang la ya'malu zaman at-tawil bi'amali ahli an-nar thumma yuqtamu lahu 'amaluhu bi'amali ahli jannah. Dan sebaliknya ada seseorang yang beramal dalam masa kurun waktu yang panjang dengan amalan penduduk neraka. Tetapi diakhiri amalnya dengan amalan penduduk surga. Ini juga semakna dengan yang tadi. Adanya seseorang yang khatimahnya baik padahal seumur hidupnya jelek atau ada orang yang sebaliknya, khatimahnya diakhiri dengan jelek padahal seumur hidupnya baik. Wa kharrajal Imam Ahmad ibn Ahad min hadis Anas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad hadis dengan sanadnya dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah bersabda la alaikum alla ta'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima lah tidak atas kalian janganlah kalian terkagum-kagum dengan seseorang sampai kamu melihat Bagaimana dia menutup hidupnya atau menutup amalannya? Yuhtam lahu. Yani walaupun orang itu dalam keadaan terlihat saleh, masya Allah, terlihat dalam keadaan dia baik, dalam keadaan lurus, ya. jangan terlalu kagum. Ya. Lihat nanti akhirnya. Lihat bagaimana khatimahnya. Kata Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Fa innal amila ya'mal zamanan min umri. Karena seorang yang beramal bisa jadi dia beramal sepanjang umurnya atau sepanjang waktu. Mindahri atau satu masa dari umurnya. Beramal dengan amalan saleh yang kalau dia mati, dia akan masih mati masuk surga. Ternyata summa Kemudian dia berubah. Fayamal amalan sayyi'an. Kemudian beramal dengan amalan jelek. Wa innal abda. Dan juga ada seorang hamba. La ya'malul burhah min dahrih. Ada seorang hamba yang beramal sekian waktu dari umurnya dengan amalan jelek. Lau mata alaihi nar yang kalau dia mati dengan amalan itu dia masuk neraka. Thumma yatahawwal, kemudian berubah dan beramal dengan amalan yang saleh. Maka khonifidina azakumullah tentunya tidak terkagum-kagum dengan orang yang saleh sampai lihat akhirnya. Demikian pula jangan putus harapan dengan orang yang sebaliknya, orang yang jelek, karena bisa jadi di akhirnya dia akan berubah. Maka khonifidina azakumullah, inilah makna al-a'malu bi khawatim. Bahwa amalan itu tergantung khatimahnya, tergantung bagaimana akhirnya. Wa kharraja ayatan min hadits Aisyah. Dikeluarkan pula hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi bersabda Innar rajul la ya'malu bi'amali ahli jannah wa huwa maktubun fil kitab min ahli nar Sesungguhnya seorang hamba ada yang beramal dengan amalan penduduk surga padahal dia tertulis di dalam catatan takdir bahwa dia penduduk neraka. kana qabla mautihi maka sebelum matinya dia berubah. Kemudian beramal dengan amalan penduduk neraka dan kemudian dia masuk neraka. Jadi dia dalam keadaan beramal dengan amalan soleh, tetapi dalam catatan takdir dia penduduk neraka. Itu mungkin terjadi gambaran-gambaran Nabi Alaihissalam ini menunjukkan itu mungkin saja terjadi. Seorang beramal dengan amalan soleh, dengan amalan penduduk surga, padahal orang itu tercatat dalam catatan takdir bahwa dia penduduk neraka. Kok bisa? Naam. Kata Nabi, nanti qabla mautihi. Sebelum matinya, dia akan berubah, beramal dengan amalan penduduk neraka, dan kemudian dia masuk neraka. Na'udzubillahimin dhalik. Wa inna rajul dan sebaliknya. Ada seseorang yang beramal dengan amalan ahlun nar. Ada seorang yang beramal dengan amalan penduduk neraka. Padahal dalam catatan takdir dia tercatat sebagai penduduk surga. Itu juga mungkin terjadi. Dia dalam keadaan sedang beramal dengan amalan yang kufur, yang sesat, amalan penduduk neraka. Yang kalau kita melihat, mungkin kesimpulan kita ini orang terancam neraka. Tetapi alhamdulillah ahli sunnah selalu diingatkan oleh para ulamanya untuk jangan memberikan syahadah dengan surga dan neraka selama dia masih hidup. Tidak boleh menyatakan fulan min ahli jannah atau fulan min ahli nar selama dia masih hidup. Kenapa demikian? Karena apa yang disebutkan dalam hadis ini. Bisa jadi ada seorang yang beramal dengan amalan penduduk neraka, ternyata dalam catatan takdir dia itu penduduk surga. Wa faida kana qabla mautihi. Maka sebelum matinya, karena dia tercatat sebagai penduduk surga, sebelum matinya dia berubah dan beramal dengan amalan penduduk surga. Famata fadakhalaha. Kemudian dia mati dan masuk dalam surga. Ikhwan ibn na'azakumullah, berita-berita inilah yang membawa para ulama dan para tokoh-tokoh ahlus sunnah tetap tidak mau menyatakan dengan persaksian surga atau neraka kepada seorang yang masih hidup. Walaupun orang itu terlihat adalah orang yang sangat menentang Quran dan Sunnah. Apakah dia penduduk neraka? Saya tidak mempersaksikan dia penduduk neraka. Cuma saya mengkhawatirkan. Saya khawatir dengan orang ini. Sebaliknya melihat orang yang saleh, taqi, yang bertakwa, yang ibadahnya masya Allah, apakah dia penduduk surga? Saya tidak tahu. Tetapi yang ada adalah harapan. Mudah-mudahan dia min ahli jannah. Kenapa mereka tidak mau mempersaksikan fulan finnar, fulan fil jannah? Dia dalam surga, dia dalam neraka. Karena mungkin saja terjadi orang yang beramal dengan amalan penduduk neraka ternyata tercatat di lauhil mahfud dia penduduk surga. Atau mungkin saja terjadi orang yang sekarang sedang beramal dengan penduduk neraka. Padahal dia tercatat sebagai penduduk surga atau sebaliknya. Mungkin terjadi. Berarti kapan para ulama berani menyatakan persaksian tadi? Ketika sudah menutup hidupnya. Menutup hidupnya dengan keimanan insya Allah fil jannah. Walaupun dia dalam keadaan mungkin dibalas dengan beberapa balasan, tapi dia tetap seorang muslim yang akan masuk jannah. Demikian pula orang yang mati dalam keadaan kafir. Rasulullah SAW mengajarkan, kalau kita melewati kuburan orang-orang kafir, diperintahkan untuk melaknat. Apa maknanya laknat? Semoga Allah melaknat mereka. Artinya sudah memastikan mereka adalah orang-orang yang dijauhkan dari rahmat. Dan mereka adalah orang-orang yang penduduk neraka. Karena khawatirnya jelas. Mati dalam keadaan kafir. Tetapi kalau dia masih hidup, masih ada kemungkinan-kemungkinan. Wa kharraja Ahmad wa Nasa'i wa tirmidhi min hadithi Abdullah ibn Amr qala kharaja alaina Rasulullah. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dan juga Tirmidhi. dari hadis Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah keluar dalam keadaan di tangannya ada dua catatan, dua kitab. Atadruna ma hadzanil kitaban? Tahukah kalian apa dua kitab ini? Faqulna la ya Rasulullah illa an tukhbirana. Kami tidak tahu wahai Rasulullah kecuali kalau engkau memberitahu kami. Faqala maka beliau menjawab terhadap catatan yang ada di tangan kanannya, "Hadza kitabun min rabbil alamin, fihi asma'u ahli jannah." Ini adalah catatan dari Allah Rabbul Alamin yang di dalamnya semua penduduk surga nama-namanya, nama bapak-bapaknya dan suku-sukunya. Tumma ujmila ala akhirihim dan diringkas sampai akhir mereka tidak akan ditambah dan tidak akan dikurangi. La yuzadu fihim wa la yunqas minhum abadan selama-lamanya. Tumma qala lilladzi fi shimalih kemudian mengatakan tentang catatan yang di kirinya. Hada kitabun min Rabbil Alamin. Ini catatan kita dari Rabbul Alamin. Di dalamnya ada catatan-catatan nama-nama penduduk neraka. Nama-namanya, nama bapaknya, dan nama suku-sukunya. Kemudian diringkas dari akhir mereka atau sampai terakhir mereka. Tidak ditambah padanya dan tidak dikurangi selama-lamanya. Faqala ashabu, maka para sahabatnya bertanya, Fafimal amal. Kalau begitu untuk apa beramal? Wahai Rasulullah. In kana amran qad furigha Kalau urusannya sudah selesai, sudah tuntas disebutkan fulan finnar, fulan bil jannah dalam catatan takdir, terus untuk apa kita beramal? Maka Nabi bersabda saddidu wa qaribu. Maka berlurus-luruslah, berupayalah, mendekatilah karena sesungguhnya penduduk surga akan menutup amalannya dengan amalan penduduk surga. Wa in amila ayya amal. Walaupun dia beramal dengan amalan apapun. Pasti dia akhirnya akan menutup dengan amalan penduduk surga. Wa inna sahiban nar. Dan sesungguhnya penduduk neraka. Yukhtam lahu bi'amali ahli nar. Akan menutup amalannya dengan amalan penduduk neraka. Wa in amila ayya amal. Walaupun beramal dengan amalan bagus apapun. Pasti mengakhirinya dengan amalan penduduk neraka. Thumma qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, biadaihi, berkata dengan tangannya, ini mengisyaratkan dengan tangannya, dan kemudian melemparkan dua kitab tersebut. Thumma qala, kemudian bersabda, Farigha rabbukum minal ibad. Rabb kalian telah selesai menentukan. Fariqun fil jannah wa fariqun fil sya'ir. Fil syair. Fariqun fil jannah, sekelompok dalam surga dan sekelompok lagi dalam sa'ir, dalam neraka sa'ir. Ikhwan fil na'azakumullah. Hadis ini memiliki kelemahan pada seseorang rawinya yaitu Abu Qabil Huyai ibn Hani yang didaifkan oleh Al-Hafidh dalam Ta'jil al-Manfa'ah. Sehingga walaupun sebagian maknanya benar sesuai dengan hadis-hadis yang sahih tetapi karena hadis ini lemah, maka tambahan Rasulullah SAW membawa dua catatan tadi tentunya tidak bisa kita katakan demikian kalau hadisnya lemah. Wa qad ruwiya hadzal hadis anin Nabi SAW min wujuhin mutaaddidah. Hadis-hadis yang semakna dengan ini tentang al-a'malu bil khawatim bahwa amalan awal amalan seseorang itu tergantung akhirnya, tergantung khatimahnya diriwayatkan dari berbagai macam sisi dikeluarkan oleh Tabrani dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan sahibul jannah makhtumun lahu bi'amali ahli jannah. Penduduk surga akan menutup amalannya dengan amalan penduduk surga. Wa sahibun nar dan penduduk neraka akan menutup amalannya dengan amalan penduduk neraka. Wa in amila ayy amal walaupun beramal dengan amalan apapun. Wa qad islak bi ahli sa'ada tariqa ahli syaqa. Dan bisa jadi seorang yang ahli syaqa atau yuslak bi ahli sa'ada tariq ahli syaqa. Bisa jadi seorang yang memang akan menjadi orang yang bahagia ternyata di sebagian umurnya dia menjalani jalannya ahli syakoh, Jalannya orang yang akan sengsara. Qad dengan fi'il mubarak artinya bisa jadi. Mungkin terjadi. Ma asbahuhum bihim. Betapa miripnya mereka. Betapa miripnya mereka. Artinya orang yang sudah tercatat sebagai orang yang akan bahagia dalam surga. Beramal dengan amalan penduduk neraka. Dan sangat persis dengan penduduk neraka bahkan balhum minhum, bahkan saat itu termasuk golongan ahlun nar. Kalau matinya saat itu dia masuk neraka. Tetapi tudrik humus sa'adah. Tapi ternyata dia diselamatkan. yakni pada akhirnya, pada khawatimnya, fatastangqiduhum mereka diselamatkan oleh apa yang sudah Allah takdirkan. Dia beramal di akhirnya dengan amalan penduduk surga, maka dosa-dosa yang lalunya diampuni dan dia masuk ke dalam jannah. Sekarang sebaliknya, waqad yasluk au yuslak bi ahli syaqa'i tariq ahli sa'adah. Sekarang sebaliknya, bisa jadi orang-orang yang akan sengsara dalam neraka. Orang-orang yang akan masuk neraka sudah dicatat sebagai penduduk neraka. Bisa jadi Sebagian dari umurnya dia menjalani jalannya ahlus sa'adah bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang yang takwa. Dikatakan yuqal ma asbahuhum bihim. Dikatakan betapa miripnya mereka ini. Ya, ini dalam satu kelompok orang-orang yang takwa. Dalam satu golongan orang-orang yang beramal soleh. Ternyata di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang soleh ketika itu. Tetapi nanti di akhirnya dia akan beramal dengan amalan penduduk neraka dan masuk neraka. Sehingga kalau dilihat catatannya, maka catatan takdirnya sebagian mereka adalah ahlu surga, tapi sebagian yang lain ahlu nar. Walaupun sama-sama beramal, sama-sama sholat, sama-sama berpuasa, sama-sama berjihad mungkin. Sama-sama berjihad. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyatakan kepada pasukan yang dalam keadaan berjihad visabilillah bahwa di tengah kalian ada seseorang yang gerahamnya lebih besar dari gunung Uhud dalam neraka. Gerahamnya di dalam gunung Uhud lebih besar, ah, di dalam neraka lebih besar dari gunung Uhud. Padahal dalam keadaan pasukannya adalah pasukan muslimin, mujahidin. Mengapa demikian? khawatir Al-a'mal bil khawatir Dan ternyata salah seorang mereka ada yang akhirnya ikut dengan Musailamah Al-Kadzab yang mengaku Nabi. Bayangkan, berjihad bersama Nabi, beribadah bersama Rasul, ternyata bisa berubah. Maka ikhwan ibn azakumullah dikatakan di sini dalam hadis Ali bin Abi Thalib, "Ma asbahuhum bihim." Betapa miripnya orang ini. Orang yang sudah dicatat sebagai penduduk neraka, tetapi dia beramal dengan penduduk atau amalan penduduk surga sehingga mirip sekali dan tidak bisa dibedakan. Balhum minhum bahkan mereka termasuk golongan itu ketika itu. Kalau mati saat itu dia masuk surga. Wa yudrikhum tetapi di akhir hidupnya dia didatangi atau dikenai kesengsaraan. ini telah dicatat dia sebagai penduduk neraka, maka dia berubah, berpaling, sesat dan beramal dengan amalan penduduk neraka kemudian masuk neraka. Man katabahu Allah sa'idan fi ummil kitab lam yukhrijhu minad dunya hatta yasta'milahu bi'amali bi'amalin yus'iduhu qabla mautih. Siapa yang sudah Allah catat sebagai orang yang akan berbahagia di dalam jannah, apa yang sudah dicatat pada Allah di umul kitab sebagai orang yang akan bahagia maka tidak akan keluar dari dunia ini kecuali dia sudah melakukan hal-hal yang akan membahagiakannya di akhir hidupnya. Tidak akan mati kecuali sudah beramal dengan amalan penduduk ahlu sa'adah, penduduk surga. Walaupun sebentar sekali. Walau bifawakinakah. Walaupun di atas kendaraan untanya. ya ini tentunya kita pernah mendengar kisah seseorang yang membunuh 99 orang atau bahkan membunuh 100 orang. Orang yang dalam keadaan syeki, dalam keadaan sengsara, dalam keadaan sesat, dalam keadaan ahli maksiat. Kemudian di akhir hidupnya dia akan taubat. Dia tidak tahu kalau dia akan berakhir hidupnya. Tanya kepada seorang ahli ibadah. Aku mau taubat. Aku sudah pernah membunuh 99 orang. Dan aku ingin taubat. Kamu telah membunuh 99 orang. Tidak ada taubat bagimu. Maka orang tadi yang mau taubat marah. Saya mau taubat kok tidak boleh. Disikat sekalian ahli ibadah ini. Genap seratus yang dibunuh oleh dia. Dia mencari lagi orang Ternyata didapati orang bukan ahli ibadah tapi ahli ilmu, memiliki ilmu. Ya. Bukan hanya rajin ibadahnya, tetapi alim. Kata orang alim tadi, kamu berada di negeri yang jelek. Masyarakat juga masyarakat yang jelek. Maka kalau kamu mau tobat, pergilah ke negeri fulani. Di sana masyarakatnya masyarakat baik, negerinya negeri baik, maka beribadahlah kepada Allah, beramalah dengan amalan soleh di sana bersama mereka. Maka orang tadi berjalan berjalan menuju kota tersebut, tetapi di tengah perjalanan dia mati. Memang ajalnya sudah sampai di situ. Maka malaikat rahmat dan malaikat adab turun bersama-sama. Malaikat adab menyatakan dia belum, belum pernah beramal dengan amalan soleh apapun. Kata malaikat rahmat, tetapi dia punya niat dan dia berniat untuk bertobat dan berniat untuk beramal soleh di sana. Tetapi dia belum nyampe dan dia masih belum beramal apapun. Ketika dua malaikat bertikai, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Ukur mana yang lebih dekat?" Dan dalam riwayat Allah Subhanahu wa taala mendekatkan jarak antara orang tadi dengan desa yang baik tadi. Maka kemudian diterima oleh Allah taubatnya dan diampuni dosa-dosanya. Berapa banyak dia beramal soleh? sedikit sekali bahkan baru niat untuk taubat. Dan dia mau beramal dengan amalan soleh dan mau berupaya untuk mendatangi negeri tersebut. Ikhwanifidina azakumullah. Maka dikatakan, orang yang sudah dicatat oleh Allah akan masuk surga, maka dia pasti menutup hidupnya dengan amalan baik. Walaupun sudah sangat sempit waktunya, walaupun sangat sedikit. Dalam riwayat sejengkal lagi. Dalam riwayat sehasta lagi. Ini ungkapan-ungkapan yang menunjukkan sedikit sekali kesempatannya. Tetapi dalam kesempatan yang kecil ini, dia beramal dengan amalan ahli surga, maka diterima oleh Allah taubatnya, dan diampuni seluruh dosa-dosanya, dan dia masuk jannah. Ikhwanifidina azakumullah. Dikatakan, Rumma qala al-a'malu biqawatimiha. Dalam hadis Ali ini, juga ditutup dengan kalimat, Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Al-a'malu bikhawatimiha. Al-a'malu bikhawatimiha. Amalan itu tergantung akhirnya, tergantung akhirnya. Demikian dikeluarkan oleh Al-Bazzar dalam musnadnya. Dengan makna seperti ini. Juga diriwayatkan dari Ibnu Umar yang semakna dengan ini. Akhwanifidina azakumullah. Hadis-hadis yang seperti ini juga sangat banyak dan Bermacam-macam riwayat-riwayatnya. Ada yang ringkas, ada yang panjang. Dari banyak sahabat pula. Diriwayatkan pula dalam dua kitab sahih dari Sahal ibn Sa'ad. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam iltaqa wa huwa, huwa wal musyrikuna fi ashabihi rajulun la yada syadzatan wala fadzatan illa taba'aha yadribuha bisayfihi Faqalu ma ajza'a minna al-yawm ahad kama ajza'a fulan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam huwa min ahli nar. Pernah terjadi semasa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hidup. Rasulullah dan para sahabatnya bertemu dengan musyrikin. Iltaqa huwa wal musyrikun. Artinya berperang. Berperang kaum muslimin bersama Rasulullah dengan musyrikin. Wa bi ashabihi rajulun. Dan di antara pasukan mujahidin tadi, mujahidin tayyibin dari kalangan sahabat. Ada seorang yang la yada' syadzatan wala fadzatan illa tabaha yadribuha sayfihi. Dia tidak melihat orang yang asing yang dia tidak kenali dari sahabatnya berarti musuh, dia sikat yakni dengan semangatnya dia tidak melihat satu musuh pun kecuali dia tebas. Betapa hebatnya, betapa beraninya sehingga para sahabat mengatakan Ma al minnal yawma ahadun kama azza fulan. Sungguh tidak akan dapat seseorang pun balasan seperti apa yang akan didapat oleh fulan ini. Ini sudah menentukan masalah akhirat kan? dia akan mendapatkan balasan yang terbaik. Sungguh di antara kita tidak akan ada yang mendapatkan seperti apa yang dia dapatkan. Nantinya pahalanya. Kata Nabi, huwa min ahlin nar. Orang itu dari ahlin nar. Subhanallah. Di mata para sahabat orang ini mujahid yang semangat, yang dalam keadaan betul-betul berapi-api. Tidak melihat musuhnya kecuali ditebas. Dengan beraninya, dengan semangatnya. Ketika para sahabat memuji, Rasulullah mengatakan tidak. Huwa min ahlin nar. Dia penduduk neraka. Faqala rajul min al -qawm. Maka seseorang berkata, Ana sahibuhu. Fattaba'ahu. Aku akan menemaninya. Aku akan mendampinginya. Karena heran dia. Kenapa orang segini hebatnya, semangatnya jihad, kok dikatakan finnar? Aku akan mengikuti dia. Maka dia berperang selalu di dekat orang tadi. Fajurihar rajul jarhan syadida. Dan tiba-tiba orang tadi terluka dengan luka yang parah. Luka yang berat. Fasta'jalal maut. Kemudian orang tadi terburu-buru pengen mati. Fawadu'a nafla sayfihi. Dia letakkan ujung pedang yang tajamnya di atas. Dan gagangnya dia letakkan di bumi. Wadubabahu baina sadyaih. Dan ujung yang runcingnya diletakkan di bawah lehernya sini, di antara dua susunya. Dan kemudian dia rebahkan dirinya di pedangnya sendiri. Maka dia merebahkan dirinya di atas pedangnya dan dia bunuh dirinya sendiri. rajul. Maka orang tadi yang mendampinginya, sahabat yang mendampingi, melihat betul kejadian terakhirnya. Melihat betul bagaimana khawatimu a'malih melihat bagaimana khatimahnya, amalan terakhirnya, maka dia berlari-lari menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan menyatakan asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah betul-betul Rasulullah, betul-betul utusan Allah. Wa qatta alaihi al-qissah. Kemudian dikisahkan oleh orang tadi tentang kisah seseorang yang tadi, yakni orang tadi dalam keadaan bunuh diri. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi pun bersabda dengan hadis yang tadi. Inna rajul la ya'mal amala ahli jannah. Sesungguhnya seseorang bisa jadi beramal dengan amalan penduduk surga. Fima yabdulin nas pada apa yang tampak bagi manusia. Wahwa bin ahli nar. Ternyata dia adalah penduduk neraka. Wa inna rajul la ya'mal amala ahli nar atau seseorang bisa jadi beramal dengan amalan penduduk neraka fima yabdulinnas pada apa yang terlihat di mata manusia wa huwa min ahli jannah padahal dia adalah penduduk surga Zad al-Bukhari fi riwayatin lah Bukhari dalam riwayatnya ada tambahan kalimat innamal a'malu bil khawatim sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya hadis ini sama dengan yang sebelumnya dan kejadian orang tadi yang Rasulullah SAW menyatakan huwa fi ahli, fi nar atau huwa min ahli nar, dia penduduk neraka. Ini bukti nyata bahwa orang beramal dengan amalan penduduk surga, bahkan amalan yang sangat tinggi, sana milil Islam. Jihad adalah puncaknya amalan Islam yang tidak akan ada orang yang rela untuk mengorbankan harta dan nyawanya kecuali orang-orang yang memang dalam keadaan memiliki keimanan yang tinggi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dikatakan di sini oleh Rasulullah SAW bahwa memang seseorang bisa jadi beramal dengan amalan penduduk surga. Fima yabdulinnas. Bedanya hadis ini dengan riwayat-riwayat yang tadi ada kalimat penting yaitu kalimat fima mayab dulinas pada apa yang tampak bagi manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang Maha tahu hati seseorang. Adapun kita manusia tidak melihat hati, tidak melihat batin, hanya melihat dohirnya, hanya melihat bagaimana amalan-amalan dengan mata kita dan ucapan-ucapannya dengan telinga kita. Adapun ucapan hatinya, ucapan batinnya, iman di hatinya tidak tahu. Maka Rasulullah menyatakan dalam hadis ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa seseorang bisa jadi beramal dengan amalan soleh tapi pada pandangan manusia. Fima yabdulin nas apa yang tampak bagi manusia. Maka kata Nur Rajab rahimahullah. Qauluhu fima yabdulin nas adalah isyaratun ila anna batinal amri yakunu bi khilafi dhalik. Ini menunjukkan bahwa bisa jadi dohirnya seperti itu, batinnya berbeda. Ada orang yang juga berperang, juga berani memperentaruhkan nyawanya. Tetapi karena ingin dipuji sebagai pemberani. Ada. Itu tidak diketahui oleh manusia hatinya. Tapi yang diketahui adalah dia berjihad fisabilillah. Dia berangkat bersama mujahidin. Dia membunuh musyrikin, membunuh kufar. Masya Allah. Tetapi hatinya Allah yang tahu. Maka di sini kata Ibn Rajab, bahwa kalimat fima yabdulinnas pada apa yang tampak bagi manusia. Dia beramal dengan amalan penduduk surga, yakni apa yang tampak bagi manusia. Ini isyarat bahwa batinnya tidak seperti itu. Wa anna khatimat su takunu bisababin dasisatin batinah. Bahwa ternyata akhir yang jelek, su'ul khatimah, itu ternyata disebabkan dengan sesuatu yang ada terpendam dalam hatinya. Disebabkan oleh sesuatu yang dasi satin batinah yang ada terpendam dalam batinnya bagi seorang hamba yang layak tale alaihin nas yang manusia tidak menyaksikannya manusia tidak melihatnya dia beramal dia berbuat begini berbuat begitu tapi hatinya selalu menyatakan apa sih faedahnya Gak ada yang dengar kecuali Allah swt Apa sih hikmahnya? Ngamal ini, sholat lagi, sholat lagi itu apa? Tapi tetap sholat ya. Siapa yang lihat kalau dia ternyata adalah ahli nar? Tidak ada yang tahu. Tapi terakhir, di akhir hidupnya, dia terbukti kalau dia ternyata ahli nar. Imam min jihati amalin sayyi wa nahwi dhalik bisa jadi karena amalan-amalan jelek dia yang tersembunyi. Fima yabdulin nas toyib. Pada apa yang tampak bagi, bagi manusia, baik. Ibadahnya, baik. Akhlaknya, baik. Tetapi ada amalan sayi yang dia sembunyikan. Amalan jelek yang dia sembunyikan. Inilah yang kemudian merusak hatinya sedikit demi sedikit. Semakin rusak, semakin rusak, semakin rusak. Maka di akhirnya dia akan menutup dengan akhir yang jelek dengan su'ul khatimah. Fatilkal khaslah al-khafiyah tujibu su'ul khatimah. Maka perbuatan jelek yang tersembunyi tadi akan menjadi sebab, akan menjadi faktor yang samar yang menyebabkan dia mendapatkan su'ul khatimah ketika matinya. Wa kadzalika qad ya'malu rajul 'amala ahli Demikian pula sebaliknya. Seseorang yang beramal dengan amalan dosa, amalan penduduk neraka. Tetapi di batinnya ada khoslatun khafiyah. Di batinnya ada satu sifat, satu faktor yang baik. Min khisalil khair. Dari sifat-sifat baik. Fataglib alaihi tilkal khaflah fi akhiri umrih. Maka kebaikan yang dalam hatinya tadi muncul di akhirnya. Misalnya, orang yang dalam keadaan tetap memegang adat istiadat musyrikin di masa Rasulullah SAW tidak mau masuk Islam. Karena gengsi saja dalam keadaan hatinya yakin ini benar, ini benar, ini benar. Maka tiba-tiba satu saat muncul aslinya. Ketika melihat Rasulullah SAW dianiaya, maka dia marah. Apa kamu menganiaya orang yang lemah? Kemudian dibela Rasulullah SAW dan kemudian dipukul orang-orang itu, Abu Jahal dan lain-lainnya. Maka orang tadi heran, kamu apakah sudah mengikut dengan agamanya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana kisahnya Hamzah. Sayyidul Usud. Sayyidul Usud artinya adalah pemburu singa. Ini julukannya beliau, Hamzah. Dia marah-marah dalam keadaan belum pernah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi marah melihat Rasulullah SAW dianiaya. Ketika ditanya apakah kamu sudah mengikut dia katakan iya mau apa. Iya. Ini Ini khonifidin a'azakumullah muncul pada saatnya. Kalau Allah kehendaki dia akan menjadi ahlul jannah. Demikian pula orang-orang yang bermaksiat sama-sama bermaksiat. Yang satu bermaksiat dengan dalam keadaan amin dalam keadaan aman, tidak punya rasa takut sama sekali. Dengan tenangnya. Ini adalah orang yang amina makrallah. Apa aminu makrallah? Apakah mereka merasa tenang dari azab Allah? Ternyata orang yang bersamanya bermaksiat pulang ketakutan, gelisah, nggak bisa tidur. Taib bagi mata-mata manusia. Apa bisa dibedakan? Orang yang ini dengan orang yang itu? Tidak bisa dibedakan. Saya melihat sama-sama dia minum khamr. Ternyata ini adalah orang yang memang tercatat ahlun nar. Ini tercatat ahlul jannah. Maka dia setiap dosa gelisah, dosa gelisah. Pada satu saat ketika dekat wafatnya, dia munculkan atau dia taubat, dia berubah dengan amalan. Untuk beramal dengan amalan ahlul jannah dan masuk jannah. Berarti akhir yang baik tadi ada sebabnya akhir yang baik tadi ada satu faktor yang mendorongnya yang menyebabkan dia mendapatkan husnul khatimah. Apa itu? Khaufullah yang ada dalam hatinya. Khaufullah yang terpendam di dalam hatinya. Yang ketika akan matinya dia berpesan dalam wasiatnya kepada keluarganya, kalau aku mati, bakarlah aku, taburkan debunya sebagian di daratan, sebagian di lautan. Kenapa demikian? Dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah membangkitkan dan menanya, "Kenapa engkau berbuat seperti itu?" Dia mengatakan, "Aku takut pada engkau ya Allah." Rasa takutnya dia menjadikan dosa-dosa diampuni. Tentunya bukan kekafiran. Rasa takutnya dia menyebabkan dia diampuni dosa-dosanya. Maka ikhwan fillah azakumullah ini yang layak dulinas yang tidak tampak bagi manusia. Amalan hati inilah yang tidak tampak. Berarti dalam hadis ini ada faedah yang penting yang tidak terdapat dalam hadis-hadis sebelumnya. Yaitu Rasulullah menyatakan fima Dia beramal dengan amalan ahli jannah pada apa yang tampak bagi manusia. Ternyata di akhirnya dia beramal dengan amalan ahli nar. Sebaliknya, ada orang beramal dengan amalan ahli nar pada apa yang tampak bagi manusia. Ternyata ditutup dengan amalan penduduk surga. Berarti kalimat fima yabdulinnas fima yabdulinnas menunjukkan yang tersembunyi Allah yang tahu. Ada yang tersembunyi yang merupakan faktor-faktor penyebab. Penyebab dia masuk jannah atau penyebab dia masuk neraka. Penyebab dia mendapatkan husnul khatimah atau penyebab dia mendapatkan su'ul khatimah. Berkata Abdul Aziz Ibni Abi Ruwad. Hadartu rajulan indal maut Kata beliau, aku pernah menghadiri seseorang ketika akan matinya, sedang sakaratul maut. Yulakan la ilaha illallah ditalkin. Ditalkin untuk mengucapkan la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Tetapi dia tidak mau. Sampai akhirnya dia menyatakan huwa kafirun bima taqul. Dia kafir dengan apa yang kau katakan. Ini seperti riwayat tentang Abu Talib ya, memakai kalimat huwa kafir. Tentunya orang tadi tidak bilang huwa kan? Dia bilangnya tentunya saya. Ya. Aku tidak percaya dengan apa yang kamu ucapkan begitu. Ya. Aku ingkari apa yang kamu ucapkan. Muslim dikenal oleh mereka di la ilaha illallah ternyata mengucapkan kalimat seperti itu. Bahkan dalam riwayat kisah lain itu adalah muridnya artinya santri, talib, murid dari seorang ulama. Ketika ditalkin jawabannya, aku ingkari ucapan itu. Aku tidak percaya dengan ucapan itu. Dimati dalam keadaan su'ul khatimah. Ternyata selidik punya selidik. Diketahuilah, aku tanyakan, kata Rawi, aku tanyakan kepada keluarganya, kenapa begini? Ternyata secara sembunyi-sembunyi dia adalah mudminul khamr, peminum khamr secara sembunyi-sembunyi dia terus tidak berhenti mudmin Fakana Abdul Aziz yaqul maka Abdul Aziz selalu berkata menasehati murid-muridnya ittaqud dunub hati-hatilah dari dosa-dosa hati-hatilah dari dosa-dosa fa innaha allati awqa'athu karena sesungguhnya dosa-dosa itulah yang menyebabkan anak tadi orang tadi menutup hidupnya dengan kekafiran menutup hidupnya dengan suul khatimah Demikian ikhwan ibn a'azakumullah. Masih banyak riwayat-riwayat lain insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang. Ucapan-ucapan para ulama bagaimana mereka takut terhadap su'ul khatimah, takut dari akhir yang jelek. Padahal seorang ulama yang ilmunya tinggi dan ibadahnya tinggi, maka tentunya semestinya kita lebih takut daripada mereka para ulama. Nasallahu taala al-afiyah wa rahmah wa nasallahu taala al-hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.